A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan alim-alim mereka, Waruhbanahum dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Boleh tidak kita menjadikan tuhan selain Allah? Apa hukumnya? Haram, syirik. Dan syirik dosa besar. Jika mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya, dia tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik kekal di neraka wal Masih ibn Maryam dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintah ila budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu amma taala. Maksudnya Allah atas apa yang mereka persetujukan. Lalu Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, kuntu ahlal kitabi, mana ma'fi ma ra'aituhum yarkauna wa yasjuduna amama ya ahbarahum wa rahbanahum, falima yuqadu dzalik?" Ya Rasulullah SAW, saya dulu ahli kitab. Saya Nasrani ya Rasulullah. Tapi selama saya jadi Nasrani, saya tidak melihat mereka menyembah ahli mereka, ahli mereka, ruku sujud menyembah mereka. Enggak ya Rasulullah. Kaifa yuqalu Bagaimana mereka disebutkan menyembahnya? Apa kata Rasulullah? Wah, Rasulullah berkata dengan tegas, "Bal ya'budunnahum." Bahkan sungguh mereka menyembahnya. Makin heran tuh Adi bin Hatim. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian? Nah, ini kata Rasulullah. In ahbar inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma harramahullahu lahum wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahum fakadalika ya'budunahum Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka, maka begitulah cara umat mengikutinya, menyembahnya. Baik Bapak Ibu, ini menjaga akidah kita agar tidak batal. Waspadai perbuatan yang bisa membatalkan akidah kita. Memilih pemimpin atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, halal apa haram? Dalilnya apa? Quran, surat apa? Al-Maidah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, pelindung kamu, penolong kamu, teman setia kamu, teman kepercayaanmu. Itu arti wali, zamannya aulia. Pemimpin, pelindung, teman sejati, teman kepercayaan, dan juga pembantu. Hari ini ada tidak ulama yang menghalalkan memilih orang kafir sebagai pemimpin? Ada tidak yang mengikutinya? Maka begitulah cara ulama itu disembah. Apa ini bukan syirik? Ini yang maksudkan ya. Nah Rasulullah sengaja menyendiri ini karena begitulah perilaku ahli dia. Sekarang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, La tatabaunna sanana man qablakum, syibran bisibdin ziraan bizren. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta di semesta. Tidak terasa Bapak Ibu, kita mengikuti apa yang dilakukan ahli kitab. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut juga. Subhanallah, Rasulullah cerdas luar biasa. Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Kenapa tidak lubang ular? Kenapa tidak lubang cacing? Kenapa? Karena biawak membuat lubang sesuai dengan ukuran tubuhnya dan membuat lubang dengan moncongnya. Kalau dia maju, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa mundur karena siripnya ketika maju ngelipet kan. Ketika mundur nyangkut, dia nggak bisa mundur. Begitulah ahli kita ketika menjebak umat Islam. Ketika umat Islam terjebak susah keluar. Karena susah mencari pintunya karena biawak masuk dari satu lubang keluar dari lubang lain. Begitulah Yahudi Zionis membuat perangkap bagi umat Islam. Saya bertanya Bapak Ibu, siapa yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Sahabat Ansar menyambut Rasulullah hijrah ke Madinah. Menyambut kekasih Allah kan? Kekasih Allah, manusia terbaik, makhluk terbaik. Luar biasa. Karena Rasulullah dan kemuliaannya Allah menjadikan kita sebagai umatnya. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tolal badru alayna. Telah terbit kepada kami bulan purnama membawa cahaya Islam yang terang benderang sebagai fitrah kami. Min saniyatil wada dari pintu saniyatil wada. Wajib bersyukur alaina wajib bagi kami bersyukur pada Allah. Mada alillah hidayah atas apa yang beliau suruhkan pada kami menyembah Allah fitrah kami. Menyambut orang mulia terjadi hari ini atas nama toleransi yang salah kaprah, toleransi yang kebablasan, yang membatalkan tauhid. Para santri mereka bersalawat badar menyambut orang bukan orang semulia Rasulullah. Tapi siapa yang disambut coba? Siapa yang disambut? Maka di mana furqannya antara hak dan batil? Mana furqannya antara Islam dan non-Islam? Padahal Allah menjadikan kita mulia karena iman Islam kita. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalianlah yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapanku. Itu pun jika kalian yakin dengan aku, kata Allah. Kita lebih mulia dari mereka karena iman Islam kita. Islam itu ya luala yu'la alaih. Ini Bapak Ibu, deislamisasi. Ya, pemurtadan tanpa di sadari. Hati-hati. Di zaman mendekati hari kiamat ini banyak fitnah yang membuat orang beriman dalam sehari, kafir dalam sehari Bapak Ibu. Badiru bil amani salihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Fasatakunul fitan karena akan datang huru hara menimpa kalian. Kakita ilail al-muslim seperti potongan malam gelap gulita. Belum selesai kita dengan fitnah ini, datang fitnah ini makin porak-poranda, makin sempoyongan kita. Saking dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir yabi'u dinahu bi ardi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, maka fatwanya beda atau berubah. Pemimpin yang adil non muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Pemimpin yang adil non muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin Islam tapi maling? Lebih baik mana? Yang tolol kan yang ngasih pertanyaan. Kenapa tololnya? Maaf, maaf, maaf. Saya mungkin nggak sopan di tempat umum ngomong tolol ya. Goblok. Yang goblok itu kan yang ngasih pertanyaan. Kenapa? Nggak sama. Pertanyaannya itu nggak sama. Nggak perbandingannya itu nggak pas. Coba deh, Anda jawab pertanyaan saya. Enakan mana? Makan somai atau pergi ke Padang? Nyambung gak pertanyaannya? Gak nyambung. Mestinya nanya enakan mana? Anda pergi ke Padang atau ke Palembang gitu. Sama-sama perjalanan. Mau makanan enakan mana? Enakan makan duren apa enakan makan nangka? Bisa gak begitu? Bisa karena sama-sama buah. Itu pun masih belum pas. Harusnya enakan mana? Enakan makan durian ucok apa enakan makan durian bangkok gitu. Enakan mana? Belum tahu. Orang panitia belum ngasih saya makan durian. Pemimpin yang adil non muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Inna Allah yuqimu daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimu zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim, kafir. Dan Allah tidak akan melanggengkan, memperkuat negara yang zalim. Wa inkal muslimatan dimen oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'al zulmi wal islam dunia ini bisa langgeng bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas mereka dia menghalalkan apa yang mengharamkan dan mengharamkan apa yang menghalalkan? Diikuti tidak? Maka begitulah cara dia disembah. Nah, ini yang Rasulullah maksudkan. Dan ini perbuatan ahli kitab. Betul. Dan ini perbuatan yang bisa membuat kita kafir. Tadi surat Ali Imran. al minasyaitonirrajim. Ya ayuhal الذين amanu إن تطيعوا فريقا من utul أوتوا الكتاب يردوكم imanikum kafirin. kafirin. Hai orang-orang beriman. Nah, kita yang disuruh oleh Allah nih. Ini kasih sayang Allah pada kita. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab, orang yang telah berikan Alkitab, kamu mengikuti mereka. Kamu mencari keridhaan mereka. Demi pangkat, demi jabatan, demi Yarudukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kalian dari beriman menjadi kafir. Baik, kita buka Quran surat An-Nisa 138 dan 139. Surat An-Nisa Bapak Ibu. Wah, Masya Allah. Tegas Allah memerintahkan. Ini akidah. Jangan sampai kita salah melangkah. Bashiril munafikin, nabi anna lahum azaban alimas. Bashir, berikanlah kabar gembira. Al-munafikina pada orang-orang munafik bi annalahum adzaban alima bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, kasih kabar gembira mereka. Wajib nih perintah Allah kan? Ada kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub hatta yakum ad dalilu ala tahrimi. Perintah asalnya wajib sehingga berdiri satu dalil yang mengharamkannya. Maka kita harus ngasih kabar gembira pada mereka. Selamat ya, Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Lakukan itu. Ah, perintah Allah kayak ini. Siapa yang harus kita berikan kabar gembira? Orang munafik macam apa yang harus kita gembirakan dengan azab yang pedih? Ayat 139-nya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, penolongnya, teman setianya, pelindungnya, kepercayaannya selain daripada orang-orang beriman. Ayat tahu indahumul izah. Apakah mereka mencari pangkat dari sisi mereka, mencari jabatan, mencari izah, kekayaan? final Fainal tadi lillahi jami'an. Apakah Allah lebih miskin dari mereka? Apakah yang Allah janjikan surga itu kalah sama janji mereka? Sama pemberian mereka? Sama riwayat mereka? di mana tauhid kita Bapak Ibu hati-hati dan kelompok ini diam saja ketika Islam dihina kelompok ini diam saja ketika Islam dinitakan Abu Ali Ad-Daqaqah rahimahullah mengatakan, "Man sakata anil haki fahuwa syaitanun ahras." Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dilecehkan. Diam saja. Fahuwa syaitanun ahras, itulah setan bisu. Dia cari aman. Lalu bagaimana nasib orang beriman saat itu? Al-mutamassikina bi amrillah kal qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah itu seperti memegang bara api di zaman seperti ini, orang-orang yang mengamalkan tauhid, yang mengamalkan Islam, itu seperti memegang bara api. Bapak Ibu ada kayu bakar sedang menyala dipegang. Bagaimana rasanya? Panas kan? Ketika Islam kita pegang teguh, kita istiqomah mengamalkannya. Kita dituduh teroris, kita dituduh radikalis, bahkan ceramah diintelin. Salah ngomong ditangkap diinterogasi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah itulah nasib orang yang berpegang teguh pada agama. Itu bukti kebenaran mereka. Dan pahalanya dahsyat Bapak Ibu. Man ahya sunnati anda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia mendapatkan seratus kali pahala mati syahid.